بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد أخوان في الدين rahimani wa rahimakumullah kita kembali mengkaji kajian rutinitas kita setiap harinya pada kitab Ma'alim Da'wati Ahli Sunnah simbol-simbol dakwah sunnah sebuah karya tulis ilmiah mereka Syekh Abu Bakar Abdul Razak bin Saleh bin Ali Al-Nahmi Al-Yamani Hafizahullah Ta'ala Lanjutan dari simbol yang kita ambil pada beberapa hari terakhir ini Nah, simbol yang berbunyi dakwah ahli sunnah islahum lil mujtama' dakwah ahli sunnah adalah dakwah yang membawa perubahan kepada masyarakat nah perubahan yang signifikan terusnya perubahan tersebut dari kejelekan menjadi kebaikan dari kerusakan menjadi enam kebaikan dari syirik menjadi tauhid, dari bid'ah menjadi sunnah, dari maksiat menjadi ketaatan. Dan telah terketahui penjelasan bahwasanya enam dakwah ahlu sunnah tidak khawatir tentang penyelisihan terhadap orang lain. Bukan penyelisihan orang lain yang mereka jadikan sebagai sasaran utama. Yang mereka inginkan adalah bahwasanya nah, mencocoki syariat Allah Subhanahu wa taala. Kalau toh seandainya mencocoki syariat Allah sampai mengakibatkan menyelisihi kebanyakan orang, mereka tak ragu akan hal tersebut. Kita lanjutkan kan masih yang tersisa dari judul bab ini. Masih beberapa alinea yang lainnya, kemudian keterangan tambahan dari penulis juga tentang inilah perubahan yang dibawa oleh dakwah ahli sunnah wal jamaah. Kita ulangi alinea yang masih sempat kita baca pada pertemuan terakhir. Kata sang penulis semoga Allah menjaga beliau. Wa ya'muruna bis sabri indal bala wa syukri indar raha war ridha bimar qada wa yad'una ila makaril makarinil akhlaq wa mahasin wa mahasinil a'mal wa yattaqiduna matar wa yattaqiduna ma'na qawlihi sallallahu alaihi wasallam akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan mereka yang tidak ahlu sunnah Memerintahkan untuk bersabar ketika musibah Bersyukur ketika nikmat Serta ridho dengan adanya keputusan Allah takdir ya pahit dan manisnya baik dan buruknya itu serta mereka juga menyeru kepada budi pekerti yang luhur perbaikan amalan mereka pun meyakini tentang makna dari ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebaik-baik nafsu orang mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling bagus akhlaknya paling bagus adabnya dan hadisnya sahih. Jadi pada alimnya ini sang penulis Syekh Abu Bakar Abdul Razak An-Nahmi Habibullah Ta'ala ingin mengajarkan kepada kita bahwasanya harus sudah telah pelakunya pemikulnya adalah orang-orang yang memiliki akhlak yang mulia Nah, selain pertama mereka sendiri berakhlak mulia, kemudian mereka juga mengajak orang lain untuk berakhlak mulia. Di antara akhlak yang mulia secara garis besar adalah ketika tertimpa musibah bersabar, ketika mendapatkan nah, nikmat bersyukur. Demikian juga riba dengan takdir serta keputusan Allah. Jadi cerminan dakwah sunnah adalah dakwah yang mengajak kepada budi pekerti yang luhur. Nah, artinya kalau ada pelaku dakwah sunnah kemudian tidak berbudi pekerti yang luhur, tidak berakhlak yang mulia, Berarti tidak menyelisihi dakwah sunnah itu sendiri. Dalam al quran al Karim kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim." Sungguh engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di atas budi pekerti yang luhur, akhlak yang mulia. Selalu dakwah sunnah wal jamaah menjadikan acuan mereka adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ucapan, perbuatan, persetujuan. Apa yang ditempuh oleh Rasulullah SAW itu juga yang ditempuh oleh dakwah sunnah. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam suatu hadis, Inna Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya saja aku diutus yakni oleh Allah taala untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Artinya ketika seseorang belum masuk agama Islam atau sebelum agama Islam datang kepada dia, dia sudah ber, berbudi pekerti yang luhur, dia sudah memiliki akhlak yang mulia, Islam datang hanya menyempurnakan. Dan ini diantara dakwah atau diantara seruan yang diajak oleh dakwah di Sunnah. Kamu perhatikan keterkaitan antara akhlak dan iman sangatlah erat. Dari hadis ini Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya iman seseorang akan sempurna apabila akhlaknya mulia. Kebalikannya, kalau akhlaknya orang bobrok, nah menunjukkan bahwasanya keimanan orang tersebut tidak sempurna. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. akhlak berkaitan dengan perangai, kepribadian, tabiat, watak yang dia tampakkan kepada semua pihak yang dia pergauli. Berakhlak kepada Allah tabaraka wa taala, berakhlak kepada sesama makhluk dengan macam ragamnya, berakhlak kepada diri sendiri. Secara terperinci bahwasanya ada adabnya berakhlak kepada orang tua yang lebih muda, bahkan beradab kepada malaikat pun ada aturan mainnya. Kita lanjutkan alinea berikutnya kata sang penulis Syekh Abu Bakar Abdul Razak An-Nahmi hafizahullah. Kata beliau, "Wa yunaddibuna ila an tasila ila man qata'ak." Nabi Mereka ahli sunnah mensunnahkan, eh menyenangi. Mereka gemar agar supaya engkau menyambung tali silaturahmi orang yang memutusnya. Ini merupakan merupakan cerminan dari akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya la yujzi'us sayyi'a bis sayyi'ah dalam hadis Abdullah bin Amr bin As. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah membalas kejelekan dengan kejelekan yang serupa. Nah, eh, orang melakukan kejelekan kepada beliau, menyampaikan kejelekan kepada beliau, beliau tidak pernah membalas dengan kejelekan yang serupa. Bahkan beliau membalas dengan kebaikan. Karena ketika membalas kejelekan dengan kejelekan, tidak akan ada perubahan, kebaikan yang signifikan akan terjadi. Malah justru semakin memperburuk keadaan. Maka Imam al Qayyim rahimahullah ta'ala, beliau memberikan tips bahwasanya di antara di antara cara yang paling ampuh untuk menepis orang yang hasad atau dengki kepada kita adalah berbuat baik kepada dia. Berikan dia hadiah. Nah, kalau orang berbuat berbuat jelek kepada kita, balas dengan berbuat baik kepada dia. Daripada kita berbuat jelek kepada dia, akhirnya menjadikan dia adalah musuh kita, kita adalah musuh dia, nah tidak akan terjadi perbaikan. Justru kebalikannya jadi adalah kejelekan. Dia mengajak, mengajak orang lain untuk memusuhi kita. Kita pun sama akan mengajak orang lain untuk memusuhi dia. Nah, yang akan terjadi hanyalah keburukan, kejelekan semakin melebar, merajalela. Imam bin yang Qayyim Allah, taala mengatakan bahwasanya ketika ada orang yang hasad kepada engkau dengki kepada engkau, balas dengan kebalikan. Kalau bisa kasih dia hadiah kalau engkau mampu. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dihasilkan oleh Syekh Albani Rahmatullahi alaih, tahadu, tahabu Tahadu diambil dari kata hadai hadiah. Saling memberikan hadiahlah sesama kalian. Tahabu akan muncul saling cinta mencintai di antara kalian. Ini jalan yang paling ampuh. akan membuat orang tersebut subhanallah ternyata dia, dia, dia cinta kepada aku, dia suka kepada aku. Akhirnya yang tadinya dibenci, nah menjadi yang tadinya tidak suka menjadi senang, yang tadinya benci menjadi cinta, yang tadinya menjauh malah justru dia mendekat. Di sini kata beliau di sini bahwasanya nama ahlu sunnah gemar menyukai agar engkau tetap menyambung tali silaturahmi dari orang yang memutusnya, dari orang yang memutusnya. Ahlu sunnah adalah barakallahu fikum jamiah menjauh, nah mendekatkan yang jauh mempererat yang dekat. Inilah ahli sunnah. Bukan yang bukan malah yang dekat dijauhkan. Bukan malah yang sudah dekat, yang sudah erat dijauhi. Kebalikannya, dakwah ahli sunnah adalah nah mempersatukan yang bercerai-berai, menjauh, nah mendekatkan yang jauh. Makanya ada pepatah, pepatah Indonesia mengatakan bahwasanya, nah alangkah bagusnya engkau menjadi Nam menjadi jarum ketika dia bekerja sama dengan benar. Mungkin sakit menusuk, tapi dia mempersatukan yang terpisah. Menutup yang lubang yang nah, menambal yang memiliki celah lubang. Dibanding dengan gunting yang mungkin berjalan lurus, tapi dia memisahkan yang bersatu. Sama-sama sakit, jarum sakit, gunting juga sakit. Namun seperti itulah lah Kata beliau berikutnya, wa tu'ti man haramak wa ta'fu amman dhalama. Intinya beliau anjurkan kepada kita di sini bahwa dakwah sunnah adalah dakwah yang membawa kepada perbaikan dan signifikan. Kalau bisa mengalah, bukan karena kalah, bukan karena menyerah. Waktu timan haram, mereka juga engkau memberikan kepada orang yang menghalangi engkau. Jadi semuanya membalas kebaikan dengan kejelekan. Bukan kebalikannya. Kalau ada orang melakukan kejelekan kepada kita, kita berbuat baik kepada dia. Kalau ada orang berbuat baik kepada kita, kita balas lebih baik lagi kepada dia. Karena ini anjuran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man ahsana ilaikum fakafi'uh." Barang siapa yang berbuat baik kepada kalian, maka balaslah. Balaslah berbuat baik tersebut. Wa ilam tastati'u an fada'ulah. Apabila kalian tidak mampu untuk memberikan perbuatan baik yang sama, ya jika kita materi, namun kita tidak mampu, mungkin kita orang miskin, tidak punya apa-apa, paling tidak doakan dia kebaikan. Agar dia pun mengetahui bahwasanya kita pun telah berbuat baik kepada dia. Dalam hadis kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kunu miftahan lil khair wala takunu miftahan lil syar Jadilah jadilah kalian kunci-kunci yang membuka kepada pintu kebaikan, namun jangan kalian menjadi kunci-kunci yang membuka pintu yang mengantarkan kepada kejelekan. Wataku amman dolamak. Demikian juga mengampuni, memberikan maaf bagi orang yang mendolimi engkau. Nah, memaafkan. Mungkin ini berat. Hanya saja ini adalah kehormatan. Kehormatan dalam hadis Abu Hurairah riwayat Imam Muslim kata Rasulullah SAW, alaihi wasallam, "Ma naqasa shadaqatun min mal wa man wa ma zada Allahu 'abdan bi afwin illa izza, wa man tawadha'a lillah rafa'ahu Allah." Yang artinya kata Rasulullah SAW. alaihi wasallam, Tidaklah sedekah itu mengurangi harta. Tidaklah merendahkan seseorang yang dia memberikan maaf lebih duluan. Bahkan Allah akan mengangkat derajatnya. Dan barang siapa yang merendah diri karena Allah, Allah pun akan mengangkat derajatnya. Intinya pada potongan yang kedua. Wa mazadallahu 'abdan bi'afin illa izza dan tidaklah menambahkan kepada seorang dari sikap sifat pemaafannya dia memberikan maaf kepada orang yang mendolimi dia kecuali Allah akan menambahkan dia keperkasaan. Dan ini merupakan cerminan perbuatan para nabi, mengampuni, memaafkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum." Kata Allah, "Wahai Muhammad, fa'fu anhum, ampuni mereka. Wastaghfir lahum, minta ampunanlah kepada Allah untuk mereka." Maafkanlah mereka. Bahkan seandainya pun perbuatan mereka luar biasa, menyakiti kita. Sebagaimana yang terjadi pada Nabi Yusuf alaihissalam. Perhatikan tentang bagaimana perbuatan buruk saudara-saudara Nabi Yusuf yang mereka perlakukan kepada Nabi Yusuf. Nah, hasad dengki yang menggiring mereka akhirnya berencana untuk menghilangkan nyawa Nabi Yusuf. Namun paling minimnya mereka lakukan adalah menjauhkan Nabi Yusuf dari wajah bapaknya. Dibuang ke sumur. Yang saja resikonya mati. itu perbuatan yang luar biasa. Sampai-sampai mengakibatkan bahwa akhirnya Nabi Yusuf diambil oleh para musafir di tengah jalan di perjalanan akhirnya dia dibuat dijual dalam keadaan budak. Wajah dia adalah dia adalah orang yang merdeka. Semenjak semenjak hari tersebut karena perbuatan saudara-saudara Nabi Yusuf akhirnya dia menderita Sepanjang sejarahnya. Nah, kemudian apa apa yang terjadi ketika saudara-saudara Nabi Yusuf datang datang meminta maaf kepada Nabi Yusuf alaihissalam? Qala la qalu qad atharakallahu alaina wa in kunna la khati'in. Mereka mengatakan bahwasanya qad atharakallahu alaina Allah telah mengunggulkan engkau daripada daripada kami dan kami dahulunya orang-orang yang bersalah. Ya, mereka minta maaf mereka minta maaf mungkin pada sebagian kita ketika mendapati hal tersebut marah, murka, tidak terima, apalagi dengan penderitaan yang luar biasa terjadi pada Nabi Yusuf. Namun Nabi Yusuf mengatakan bahwasanya la tasriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Tidak ada celaan bagi kalian, semoga saja Allah mengampuni dosa kalian. Allah adalah Maha Pengampun. Luar biasa. Dan hendaknya seperti itulah ahlu sunnah wal jamaah. Dan itu juga jurus yang digunakan oleh Abu Sufyan, Sahar bin Kharb yang dahulunya adalah musuh bebuyutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang sangat benci kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, memiliki niat yang busuk untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di hari ketika Allah Subhanahu wa taala mengunggulkan agama Islam, memenangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Fathu Makkah. Nah, di Fathu Makkah. Abu Sufyan datang dalam keadaan sudah berislam. Namun dia ingin meminta maaf kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mencari-cari momentum. Biar bagaimanapun dia pernah melakukan kesalahan, mungkin segan, malu karena Nabi sallallahu memiliki wibawa. Dia beberapa kali ingin datang kepada Rasulullah SAW bertatap muka langsung, namun dia malu berpapasan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau tidak gubris. Akhirnya dia mencari solusi, datang kepada Ali bin Abi Thalib orang dekatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam minta solusi. Kira-kira engkau punya cara apa yang membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa mengampuni kesalahanku? tapi meminta ampunan kepada beliau. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu memberikan saran bahwasanya engkau datang kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengucapkan apa yang diucapkan oleh saudara-saudara Nabi Yusuf berkaitan dengan kesalahan yang mereka telah perbuat. Akhirnya dia mengucapkan apa yang diucapkan oleh saudara Nabi Yusuf. Qala laqad qalu laqad atharaka Allahu alaina wa in kunna la khati'in. Mendengar ayat tersebut, Nabi SAW tak puasa untuk enam, kecuali memberikan maaf kepada kepada Abu Sufyan. Dahulunya adalah orang yang nah merupakan musuh bebuyutan dia penyebab utama terjadinya perang perang nam perang Badar yang sampai mematikan paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini Hamzah dan seterusnya. Almuin seperti inilah barakallahu fikum jami'an. Ketika ada orang yang berbuat jelek kepada kita, balas mereka dengan berbuat kebaikan. Ketika ada orang yang mendolimi kita, jangan membalas dengan ketuliman yang sama. Ampuni, maafkan. Itulah cerminan dakwah al sunnah wal jamaah. Mungkin berat, namun jangan cuma di buktikan dengan naam realisasinya. Kata beliau berikutnya, wa ya'muru nabi birril walidain. Dan mereka yang ahli sunnah memerintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Wasilatir rahim wa husnil jiwar wal ihsan ilal yatama wal masakin wa bil sabil. Warifki bil mamluk. al muhimin adalah akhlak-akhlak yang dianjurkan oleh naam al sunnah mereka memerintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tua, menyambung nah, menyambung tali silaturahmi, kerabat, keluarga, famili, handai tolan. Berbuat baik kepada tetangga, menjadi orang yang pemerhati kepada anak yatim, miskin dan para pejalan yang melakukan perjalanan yang mungkin terputus perbekalan mereka di tengah perjalanan mereka serta berlemah lembut kepada kalangan budak al-mamluk. Intinya dakwah sunnah kalau dia memiliki kesempatan dan peluang untuk melakukan kebaikan jangan sia-siakan. Dia lakukan. Para salaf mengatakan bahwa di antara ciri-ciri orang soleh Ciri-ciri orang soleh bukan cuma sekedar Nah, dia menyesal untuk melakukan kejelekan. Mungkin dia pernah melakukan kejelekan. Tanda-tanda orang soleh adalah dia menyesal untuk melakukan kejelekan. Namun yang paling tinggi lagi adalah bahwasanya dia menyesal tidak melakukan kebaikan. Apalagi ada kesempatan, apalagi ada peluang. Kemudian dia tidak mengambil kesempatan dan peluang tersebut untuk melakukan keba ke ke kebaikan. Nah, orang soleh dia merasa menyesal. Jadi bukan cuma salah ketika ketika dia melakukan kejelekan. Nah ini tentu ada pada diri orang soleh, setiap orang soleh. Namun yang lebih tinggi lagi adalah ada peluang, ada kesempatan untuk melakukan kebaikan, namun dia tidak menempuhnya. Kata balik berikutnya, wayan hawa anil fakri wal khuyala. Ini juga. Nah wali sunnah sangat sangat mengingkari hal, hal, hal ini. Mereka mencegah mereka mengingkari, mereka melarang untuk sombong dan angkuh. Nah, sombong dan angkuh adalah pakaian kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jangan dirampas dari dia. Dalam satu hadis kata Allah Subhanahu wa taala, "Nah, al-kibru ridai wal khuyala izari faman akhadha wahidatan minhuma faman akhadha faman akhadha faman akhadha wahidatan anni minhuma tuh finnar. Dalam hadis kutsi kata Allah Subhanahu wa taala, kesombongan adalah selendangku, keangkuhan adalah sarungku. Barang siapa yang mengambil salah satu dari keduanya dariku, maka aku akan siksa dia di dalam neraka. Jadi sombong bukan hak antum. Sombong bukan hak kalian wahai kaum manusia. Keangkuhan bukan milik kalian wahai manusia, namun milik Allah tabaraka wa taala. Barang siapa yang bersifat dengan sifatnya Allah berarti dia merampasnya dari Allah. Pantas untuk Allah menyiksanya. Wal bagi wal istitalati 'alal khalq. Nah, tidak juga boleh bertindak semena-mena mengambil hak makhluk terlarang. Dan hak makhluk di sini berkaitan dengan tiga hal yang paling prinsip darah, harta, kehormatan. Darah tidak boleh untuk dirampas, ditumpas, harta tidak boleh untuk dirampas, serta kehormatan tidak boleh untuk dicela. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis Ibnu Abbas muttafaqun alaih, "Inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum haram." Kahurmati yaumikum hadha fi baladikum hadha fi syahrikum hadha. Yang artinya kata Rasulullah SAW sesungguhnya harta kalian sesama kalian haram, darah kalian sesama kalian haram, kehormatan kalian sama kalian haram sebagaimana haramnya hari ini, bulan ini, negeri ini. Apalagi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis Abu Hurairah dalam sahih, "Adzulmu dhulumatun yaumal qiyamah." Keboliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Eh, jangan pernah membeli misalnya siapapun. Bahkan itu adalah orang kafir ketika dia memiliki hak jangan dirampas dari dia wal wagi wal istitalati alal khalq bihaqqin aw bighairi haqqin. Tidak boleh mendolimi, tidak boleh nam melalimi, menyakiti. Baik itu dengan haknya ataupun bukan dengan haknya. Terlarang. Apalagi itu adalah pada perkara pribadi kita jangan. Nah, untuk urusan pribadi kita yang dilanggar, serahkanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. wa ya'muruna bima'alil akhlaq wa yanhauna an safasifiha dan mereka memerintahkan untuk melakukan atau mengajak kepada akhlak-akhlak yang tinggi serta mencegah dan melarang dari akhlak-akhlak yang rendah perbuatan yang tidak terpuji nah ahli sunnah melarangkan hal tersebut mencegah akan hal tersebut Kebalikannya mereka justru mengamalkan akhlak yang mulia yang tinggi serta mereka pun mengajaknya. Wa kullu ma yaqulunahu wa yaf'alunahu min hadha wa ghairihi fa innama hum fihi muttabi'una lil kitabi was sunnah wa tariqatuhum hiya dinul islam alladhi ba'atha Allah bihi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam intaha. Ya, maksudnya ini, nah maksudnya ya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan seluruh apa yang mereka ucapkan serta mereka lakukan di sini dan yang di lainnya merupakan perbuatan-perbuatan yang baik. Maka sesungguhnya saja mereka mengambil itu, nah mereka mengikuti hal itu dari kitab dan sunnah. Serta metode yang mereka tempuh adalah metode agama Islam yang mana Allah Subhanahu wa taala mengutus agama Islam dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Intinya apa yang beliau sebutkan kepada kita di sini ini baru semisal contoh. Bahwasanya inilah jalan-jalan yang ditempuh oleh enam dakwah sunnah dengan maksud dan tujuan perbaikan pada umat. Ia belum sempat disebutkan kepada kita di sini silakan rujuk kembali kepada Al-Qur'an dan Nasunah tentang perkara-perkara yang merupakan kebaikan yang diajak, yang dianjurkan baik itu secara lazim hukumnya wajib ataupun anjuran yang hukumnya sunnah Nah, ahlu sunnah hendaknya pada barisan terdepan untuk menyeru kepada hal tersebut. Sebagaimana juga ketika di sana Al-Quran dan hadis melarang akan hal tersebut. Baik itu dengan lazim yang haram. Atau sekedar anjuran. Mungkin hukumnya makruh. Mereka adalah orang yang pertama kali meninggalkan hal tersebut serta mengajak orang lain juga untuk meninggalkannya. Secara umum kembalikan kembali kepada nama Al-Quran dan Sunnah. Ini terakhir penukilan dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah yang subhanallah beliau itu sengaja kepada kita dengan maksud dan tujuan bahwa seperti inilah jalan yang ditempuh oleh Naam ahli Sunnah wal Jamaah. Jadikanlah ini sebagai rutinitas kita, ciri khas kita, souvenir yang menempel pada diri kita, keluarga kita, dakwah kita, komunitas kita. Kita lanjutkan <clears throat> masih dari satu ayat ini ya, beliau akan ajarkan kepada kita di sini ada satu ayat atau masukannya ada beberapa ayat dari Al-Quranul Karim yang menceritakan tentang karakter yang luar biasa dari hamba-hamba Allah yang soleh. Qala Allah Azza wa Jalla fi sifat ibadihi al-mu'minin salihin al-muslihin. Allah Azza wa Jalla berkata tentang kepribadian hamba-hamba, hamba-hambanya yang beriman, soleh, wal muslihin Perbedaan antara soleh dan muslim yang soleh adalah dia berbuat baik namun untuk diri dia pribadi. Sedangkan muslim adalah perbuatan baik yang juga memiliki dampak kebaikan kepada orang lain. Dan dua-duanya baik. Dua-duanya memiliki kebaikan. Nah, yang pertama adalah soleh. Yang antara kebaikannya adalah Allah Subhanahu Wa Taala akan nah memelihara, menjaga, memenuhi kebutuhan dan hajat dia. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, dalam surat Al-A'raf Inna waliyyi Allahu alladhi nazzala al-kitaba wa huwa yatawalla as-solihin. Inna waliyyi Allah kata Allah Subhanahu wa taala wahai Muhammad ucapkanlah ini sesungguhnya waliku adalah Allah alladhi nazzala al-kitab yang mana dia juga adalah yang menurunkan al-kitab yakni Al-Qur'an wa huwa yatawalla as-solihin dan dia adalah orang yang wali nama maksudnya dan Allah adalah pihak Allah adalah wali bagi orang-orang soleh Ketika engkau adalah orang soleh, Allah wali engkau. Dan makna wali adalah pembela, penolong, pembantu yang memenuhi hajat dan kebutuhan engkau. Dan ayat yang luar biasa ini pernah menjadi wasiat salah seorang soleh. Dan dia adalah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Khalifah Rashid. Yang nama dia mengharumkan agama Islam sejarah dan biografi dia, nak mengharumkan agama Islam tentang kezuhudannya kepada dunia. Nah, ada kisah yang miris bahwa dia adalah seorang khalifah. Kemudian di hari dia sekarat sakratul maut yang mana penyakit tersebut yang mengantarkan dia untuk meninggal dunia datang atau anggota keluarganya anggota keluarga dia seorang orang penting khalifah memiliki keluarga. Nah, yang juga pejabat, ada gubernur, ada bupati, ada semisalnya dan semisalnya dari kalangan orang-orang besar. Datang menjenguk dia, kemudian melihat keadaan dia sangat miris, sampai-sampai memarahi istrinya dia. Sampai-sampai mereka anggota keluarga memarahi istrinya dia. Dan mengatakan bahwasanya engkau tidak pedulikan keadaan suami engkau. Dia adalah seorang khalifah, kenapa engkau tidak tidak mencuci pakaiannya dia? Karena pakaian dia dikenakan adalah terlihat busuk, lusuh, tidak rapi. Sambil menangis, sang istri mengatakan, bahwa bagaimana aku tidak urus dia, dia cuma punya pakaian dua. Cuma pakaian dua lembar. Yang satunya dipakai di musim dingin, satunya dipakai di musim panas. Kalau seandainya aku mencucinya, nanti tidak ada lagi yang pakai. Dan itulah sang khalifah. Jadi kisah saya menarik berkaitan dengan ayat yang tadi kita baca. Di akhir hayat dia mengumpulkan anak-anaknya yang mendekati angka 10 anak. Nah, mendekati angka 10 anak. Dia memberikan wasiat kepada mereka bahwasanya wahai wahai anak-anakku, engkau tahu aku adalah sang khalifah. Kalau engkau mau aku akan memberikan kalian sebagai warisan sepeninggalku dari Baitul Mal muslimin hartaku, gajiku, upahku sebagai seorang khalifah. Namun kalau seandainya kalian adalah orang-orang soleh, aku akan tinggalkan kepada aku akan tinggalkan biarkan kalian serahkan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala karena inna waliyya ya Allahu alladzi nazzala al-kitaba wa huwa yatawalla sholihin kalau kalian adalah orang soleh aku serahkan kalian kepada Allah Allah lah pelindung kalian pembela kalian akhirnya mereka semuanya ribo nah bahwasanya eh, mereka akan hidup dengan dengan enam payah sendiri sepeninggal Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala yang meriwayatkan kepada kita kisah tersebut mengatakan bahwasanya nah, akhirnya anak-anak dari Umar bin Aziz, nah, Abdul Abdul Aziz meskipun mereka tidak dapat warisan dari ayah mereka yang mana sosok khalifah sepeninggal ayahnya mereka seluruhnya adalah menjadi orang kaya nah menjadi orang kaya yang banyak mendermakan harta mereka ke jalan Allah Subhanahu wa taala soleh barang siapa yang soleh Allah lah menjadi wali bagi dia kita baca ayat yang beliau bawakan kepada kita di sini Allah akan menjelaskan kepada kita tentang sifat ibadur rahman. Ini hamba-hamba ar-Rahman memiliki ciri-ciri, karakter. Potongan ayat dari surat Al-Furqan. Wa ibadur rahmani alladziina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ini ayat yang pertama. Sifat yang pertama adalah hamba-hamba Ar-Rahman apabila mereka berjalan di permukaan bumi dalam keadaan haun, merendah diri, tidak sombong, tidak angkuh, tidak membusungkan dadanya ke depan, tidak menyembungkan dirinya kepada orang lain, tidak menganggap dirinya lebih baik daripada orang lain, bahkan merendah diri. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama dan apabila mereka diajak berbicara oleh orang-orang jahil, mereka hanya mengatakan wassalam. Mereka pergi, berpaling meninggalkan orang-orang jahil. Bukan juga tidak ditegur, Wailah, Setiap orang punya hak untuk bertegur sapa. Ya artinya tidak mengajak mereka sebagai teman untuk berbicara, tidak duduk dengan mereka, bersanding dengan mereka, sekadar lewat melintas. Dua sifat ibadur rahman yang kita ambil dari ayat ini paling pertama adalah enam berjalan di permukaan bumi tidak sombong. Ayat yang lain pun berbunyi wala tamshi fil ardi maraha. Jangan engkau berjalan di permukaan bumi dalam keadaan sombong. Yang kedua adalah bahwasanya ketika mereka melintas di hadapan orang-orang jahil cuma sekedar wassalam mereka pergi meninggalkannya. Walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyaman. Sifat karakter hamba-hamba rahman yang lainnya adalah apabila mereka di tengah enam di malam hari mereka terhadap Rabb mereka sujud dan tegak berdiri salat. Salat malam. Nah, jangan kata Allah Subhanahu wa taala itu adalah berat. Inna nasyi'atal laili hiya wa ta'an wa aqwamu qila. Salat malam. Apalagi orang-orang yang memiliki hafalan Al-Qur'an, kemudian dia tidak mengajak hafalan Al-Qur'an tersebut untuk menegakkan salat malam. Al-Imam Hasan Al-Basri mencela orang-orang seperti itu. Allahumma musta'an. Dia mengatakan bahwasanya ya Al Qur'an la taj'alul qur'ana wisadatan lakum. Wahai ahli Quran, jangan kalian menjadikan Al-Quran hanya sekedar bantal bagi kalian. Artinya Allah telah memberikan kalian anugerah untuk menghafal Al-Quran, jangan jadikan sebagai cuma sekedar bantal. Nah, artinya gunakan untuk tegak sholat malam. Berikutnya, Walladzina yaquluna rabbana اصرف anna عذاب جهنم inna adzabaha kana ghurama Ibadah Rahman juga memiliki rasa takut yang besar untuk masuk ke dalam neraka, makanya mereka berdoa kepada Allah. Orang-orang yang mereka mengatakan, wahai Rabb kami, palingkanlah kami dari siksa jahanam. Sesungguhnya siksanya adalah berat. Eh, tidak sanggup kita untuk memikulnya, goroma. Beban yang berat. Inna saat mustaqarran wa muqamah sesungguhnya itu adalah sejelek-jelek tempat tinggal neraka jahanam. Sampai pada titik ini hamba-hamba Ar-Rahman memiliki karakter takut yang sangat kepada siksa Jahannam. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Yang mana mereka juga hamba-hamba Ar-Rahman apabila mereka berinfak tidak berlebihan dalam berinfak. Dalam artian sampai melalaikan nafkah yang wajib bagi keluarga, istri dan anak. Semampunya, sebutuhnya, sekebutuhannya. Nah, artinya ketika mereka sudah memenuhi kewajiban yang hak, nafkah yang hak bagi keluarga, ada lebihan. Nah, mereka penuhi. Walam yaktur tidak juga pelit, tidak juga menghalangi. Wakana bina dari kawama dan diantara dua hal tersebut mereka berada di tengah-tengah. Tidak berlebihan, tidak juga kurang. Ini dalam hal nafkah. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Wa nafsa allati harrama illa bil haqqi yaznun Wa may yaf'al dzalika yalqa asama. Dalam ayat ini terdapat beberapa sifat ibadah Rahman. Pertama adalah mereka tidak menyekutukan Allah, tidak berdoa bersama Allah sesembahan yang lain tidak melakukan kesyirikan, tidak membunuh jiwa yang Allah haramkan untuk dibunuh kecuali dengan haknya. Pada pertemuan kemarin telah kita sebutkan tentang kan tiga hak atau tiga alasan, tiga sebab yang boleh. Enam, darah seorang untuk ditumpas. Nyawa dibayar nyawa, ya kisos. Ketika orang yang sudah pernah menikah kemudian dia berzina artinya dirajam kemudian yang ketiga adalah enam orang yang murtad keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala wala yasnun hamba-hamba Ar-Rahman juga mereka tidak berzina wa may yaf'al dzalika yalqa atham barang melakukan perbuatan tersebut dia akan terna berdosa yadha'af lahu al-'adabu yawm al-qiyamati wa yakhlud fihi muhana akan dilipat gandakan siksaan di hari kiamat dan dia kekal di dalamnya. Nah, ini berkaitan dengan syirik. Syirik merupakan dosa yang menyebabkan seseorang kekal di dalam neraka. Illa man taba wa aman wa amila wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanatin wa kana Allahu ghafurur rahima. Wa man taba wa amila salihan fa innahu yatubu ila Allahi mataba. Allah menyinggung sedikit tentang pertobatan dari dosa-dosa di atas. Kecuali orang yang bertobat serta beriman dan beramal soleh mereka itu yang Allah Subhanahu wa taala gantikan tempat-tempat kejelekan mereka kebaikan dan Allah adalah Maha mengampuni, Maha menyayangi. Dan barang siapa yang bertobat serta mengamalkan amalan kebaikan, sungguh dia telah bertobat kepada Allah dengan tobat yang mata baik, bagus, diterima. Kepada sifat ibadur rahman yang lainnya. Walladzina la yashhaduna zuru wa idamaru marru maru dan mereka hamba-hamba Ar-Rahman tidak menyaksikan kedustaan. azur zur ya, adalah perkara yang menyelisihi syariat. Alhamdulillah di satu majelis terdapat zur, terdapat hal yang menyelisihi syariat, maksiat. Nah, perbuatan dosa la yashhadun. Hamba-hamba Allah tidak ikut menyaksikan ada maksiat di berbuat di satu majelis, hamba Ar-Rahman tidak duduk di majelis tersebut. Yang katanya kata pergi meninggalkannya. Wa idza maru bil lagi maru kirama bila mereka melintas di satu tempat, di satu majelis, di satu perkumpulan yang terdapat perkara yang lagun, yang sia-sia, percuma, tidak ada manfaatnya, hal yang memalingkan. Maru kirama mereka melintas dengan terhormat, artinya mereka tidak singgah, tidak tinggal, tidak ikut nimbrung di situ al mumin tidak duduk di tempat yang di tempat tersebut Allah Subhanahu wa taala dimaksiati. Agama Allah dilecehkan dan direndahkan. Walladzina idza dzukiru bi ayati rabbihim lam yakhirru 'alaiha summan wa umyana. Ini juga berkaitan dengan nasihat. Dan hamba-hamba rahmat juga adalah orang-orang yang apabila diingatkan dengan ayat-ayat Rabb mereka, mereka tidak nah sombong untuk pura-pura buta. Karena maksud kami pura-pura tidak mendengar Artinya nah, orang yang ketika dinasehati dengan ayat-ayat Allah, mereka mendengar dan itu adalah ciri-ciri dari hamba rahmah. Nasihat mereka sangat hargai dan muliakan. tak tahu ucapan kami tentang adinun nasihat, agama adalah nasihat. Eh, orang yang menjunjung tinggi agama, dia akan menasehati saudaranya yang keliru, salah. Orang yang menjunjung tinggi agama, dia akan menerima nasihat dari saudaranya. Bukan marah, kalau ada pada diri dia nasihat tersebut, dia berterima kasih. Kalau toh seandainya tidak ada, tak perlu marah. Katakan saja, wahai saudara, kau kayaknya salah, keliru. Aku tidak melakukan perbuatan tersebut. Ada nasihat tidak ada ruginya. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Hamba-hamba Rahman juga tidak lupa bahwasanya mereka punya orang-orang di sekitaran mereka, keluarga mereka. Mereka pun turut berdoa kebaikan kepada Allah akan mereka. Hamba-hamba Rahman juga adalah orang-orang yang mereka mengatakan kepada Rob mereka, wahai Rob kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri serta anak keturunan sebagai penyejuk hati, jadikanlah kami terhadap orang-orang mukmin sebagai pemimpin. Mereka mau menjadi pemimpin, tapi bukan kepada orang-orang fajir. Mereka mau menjadi pemimpin hanya kepada orang-orang soleh. Artinya mereka senang untuk diikuti oleh orang-orang yang beriman. Makanya mereka serba berhati-hati untuk nam mengucapkan, melakukan. Mereka tidak mau orang fajir pun di mereka dalam kefajiran tersebut. Tidak lupa mereka mendoakan kebaikan juga kepada nam pihak-pihak yang ada di sekitar mereka, istri dan anak keturunan mereka. Terakhir kata Allah Subhanahu wa taala apa ganjaran bagi mereka dengan sifat dan karakter yang Allah telah sebutkan kepada kita, ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru wa yulaqawna fiha tahiyatan wa salama. Mereka itulah yang akan diberikan ganjaran balasan dengan ghurfa, bilik-bilik, jadi di dalam surga terhadap apa yang mereka sabar kepadanya serta mereka akan mendapati di dalamnya di dalam ghurfa di surga penghormatan serta ucapan keselamatan Inilah hamba-hamba Ar-Rahman. Balasan bagi mereka. Khalidina fiha hasunat mustaqarran wa muqama. Mereka kekal di dalamnya, yakni di dalam surga. Serta surga adalah sebaik-baik tempat. Tempat tinggal, tempat kembali. Kul ma ya'ba'ukum rabbi laula du'a'ukum Faqadakadzabtum fasawfa yakunu lizama. Nah, ini akhir dari pembahasan para kawat jami'an tentang simbol dakwah sunnah wal jamaah diantaranya adalah melakukan perbaikan kepada umat mereka berbuat baik baik untuk diri pribadi mereka dikatakan soleh serta mereka pun melakukan perbaikan kepada umat dan situlah mereka dikatakan juga muslim nah melakukan perbaikan dan berkaitan dengan Nah, judul bab berikutnya, simbol berikutnya insya Allah kita akan lanjut pada lain kesempatan. Wallahu taala alam bisawab. Kita akhiri subhanakallahumma wa أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك Thank you.